Dan yang paling besar, yang paling agung adalah kenikmatan iman dan juga kenikmatan Islam. Semoga salawat dan salam senantiasa Allah swt limpahkan kepada nabi kita, rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti mereka sampai akhir zaman. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah swt materi yang akan kita sampaikan pada sore yang berbahagia ini adalah tentang sebuah perkara yang penting yaitu tentang mengenal agama orang-orang Quraisy orang-orang musyrikin yang diutus kepada mereka atau muncul di tengah-tengah mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenal agama orang-orang musyrikin, orang-orang syirik, orang-orang yang mengerjakan kesyirikan yang muncul di tengah-tengah mereka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya saya beritahukan bahwasanya kajian ini bisa juga didengar oleh ibu-ibu di musola wanita baik bagian kanan maupun bagian kiri. Tepatnya di pintu nomor 16 dan juga pintu nomor 24. Kemudian insya Allah bagi yang ingin mendapatkan rekaman dari kajian ini Maka bisa mendapatkan di pintu nomor 17 Bagian perekaman Dan insya Allah di akhir pertemuan ini Kita akan berikan kesempatan kepada Hadirin sekalian untuk mengajukan pertanyaan Lewat tulisan Ditulis baik kertas kemudian disampaikan ke depan dan bagi yang belum memiliki kertas Maka bisa mengambil kertas tersebut di depan Bapak ibu sekalian Yang dirahmati oleh Allah SWT Semoga Allah SWT membuka Dan memudahkan kita untuk memahami agamanya Allah SWT berfirman Di dalam Al-Quran Dalam surat Al-Dhariyat Ayat yang ke-56 Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia Kecuali untuk beribadah kepadaku Ayat ini menunjukkan kepada kita semua tentang hikmah Dan tujuan penciptaan jin dan juga manusia Yaitu untuk beribadah kepada Allah SWT Dan di antara syarat sahnya ibadah seseorang adalah meninggalkan menyembah kepada selain Allah. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a." Dan sembahlah Allah Beribadalah kalian kepada Allah Wa la tusyriku bihi syai'a. Dan janganlah kalian Menyekutukan Allah sedikitpun Jadi syarat diterimanya ibadah seseorang adalah meninggalkan peribadatan kepada selain Allah. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'ah. Barang siapa yang menyembah Allah dan juga menyembah kepada selain Allah, menyerahkan ibadah kepada Allah sebagiannya dan menyerahkan sebagian ibadah kepada selain Allah, maka inilah yang dinamakan dengan syirik yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala ibadah banyak kemudian dia serahkan sebagiannya kepada Allah dan sebagian kepada selain selain Allah maka ini dinamakan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dakwatu ghairillah ma'ahu Pengertian syirik adalah berdoa kepada selain Allah bersama Allah. Artinya berdoa kepada Allah dan juga kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan dosa syirik ini adalah dosa yang paling besar. Tidak ada dosa yang lebih besar daripada dosa syirik ini. Dan apabila dilakukan oleh seorang hamba, maka ini mengakibatkan beberapa perkara yang fatal di antaranya yang pertama bahwasanya syirik ini apabila dilakukan maka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan masih mengampuni dosa yang lain bagi siapa yang dikehendaki. Maksudnya bagaimana? Apabila seseorang mengerjakan perbuatan syirik Kemudian dia meninggal dan tidak bertobat dari perbuatan syirik tersebut Maka jangan harap dia di akhirat kelak akan diampuni oleh Allah SWT Adapun dosa yang ada di bawah syirik Dosa-dosa besar misalnya Maka apabila seseorang meninggal dalam keadaan membawa dosa besar dosa membunuh dosa berzina dosa berdusta dia meninggal tanpa bertobat kepada Allah dari perbuatan dosa-dosa tersebut maka orang seperti ini adalah di bawah masyiatullah, di bawah kehendak Allah SWT. Kalau Allah mengendaki, langsung diampuni. Tapi kalau Allah mengendaki, maka akan diadab. Makanya Allah mengatakan wa yaghfiru duna dzalika liman yasha. Dan Allah masih mengampuni dosa yang lebih rendah dari itu bagi siapa yang dikehendaki. Kalau Allah mengendaki akan diampuni langsung tanpa diadab dan kalau Allah mengendaki maka akan diadab terlebih dahulu. Tapi kalau dosa syirik maka tidak ada harapan untuk diampuni. Ini menunjukkan tentang fatalnya dosa syirik ini. Sampai Allah swt yang diantara namanya adalah Ghafur, diantara namanya adalah Ghaffar, diantara namanya adalah Ghafir, yang maha pengampun. Allah tidak mengampuni dosa syirik ini. Semoga Allah SWT melindungi kita dari dosa syirik ini. Kemudian yang kedua, diantara yang menunjukkan fatalnya dosa ini, atau bahayanya dosa syirik ini, bahwasanya dosa syirik ini membatalkan amal seseorang membatalkan amal seseorang. Kalau dosa syirik tersebut adalah dosa syirik yang besar, maka ini membatalkan semua amalan. Dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Ini akan batal dan tidak dianggap oleh Allah SWT. Allah SWT mengatakan, "Wa laqad uhiya ilaika wa min qablik la in la yahbatanna 'amaluk." minal khasirin. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan orang-orang sebelummu yaitu nabi-nabi sebelummu. La in asyrakta seandainya engkau berbuat syirik la yahbatanna amaluk maka akan batalah amalan. Akan batal. Ibadah yang sudah dilakukan bertahun-tahun mulai dari solatnya, puasanya, sedekahnya, birrul walidain, berbakti kepada orang tuanya. Sudah dia capek-capek mengumpulkan ibadah terse tersebut. Kemudian dia batalkan dengan kesyirikan. Maka amalan-amalan tersebut akan dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan dianggap. Nol, sifir lagi menjadi kosong kembali. Dan ini adalah sebuah kerugian. Wala takunanna minal khasirin dan sungguh engkau akan menjadi orang-orang yang rugi. Datang pada hari kiamat mengira bahwasanya dia membawa amalan yang banyak. Ternyata amalan-amalan tersebut sudah habis, terbuang, pergi gara-gara syirik yang dia lakukan. Ini tentunya adalah sebuah kerugian yang besar. Kemudian di antara akibat dosa syirik yang paling fatal adalah seseorang diharamkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Abadan sama sekali orang yang berbuat syirik besar dan dia meninggal tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak mungkin masuk ke dalam surganya Allah. Allah mengatakan, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihi aljannah, jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh min ansar." Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, faqad harramallahu 'alaihi aljannah, jannah maka Allah akan mengharamkan baginya surga diharamkan. Ini yang mengharamkan bukan manusia. Ini yang mengharamkan adalah zat yang memiliki surga tersebut. Diharamkan oleh Allah. Kemana mereka? Wa ma'wahun nar Maka tempat kembalinya dan tempat kembalinya adalah neraka Wa ma'lidzalimina min ansar Dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim Jadi diharamkan oleh Allah SWT Orang yang menyekutukan Allah untuk masuk ke dalam surganya sama sekali. Jadi surga itu hanya Allah peruntukkan bagi orang-orang yang mentauhidkan Allah Swt. wa taala. Adapun orang yang di dunianya menyembah kepada Allah dan juga menyembah kepada selain Allah, maka orang seperti ini diharamkan masuk ke dalam surganya. Lalu kemana kita? Kalau kita tidak masuk ke dalam surga, apa yang kita harapkan dari neraka? Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, Innal ladhina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah sesungguhnya orang-orang kafir di antara orang-orang ahlul kitab jadi orang ahlul kitab Yahudi dan juga Nasrani adalah termasuk orang-orang kafir wal musyrikin dan orang-orang yang musyrikin fi nari jahannam mereka di dalam neraka jahannam khalidina fiha dalam keadaan kekal di dalam neraka kekal. Artinya tidak akan keluar dari neraka jahanam. Ulaikahum syarrul bariyah. Mereka adalah orang-orang yang paling jelek di dunia. Manusia yang paling jelek, manusia yang paling buruk derajatnya adalah orang-orang kafir. Baik ahlul kitab maupun orang-orang musyrikin. Ini menunjukkan kepada kita tentang bahayanya perbuatan syirik ini. Dan di antara bahaya syirik yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis bahwasanya orang yang menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala maka dia tidak akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW. Tidak akan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Jadi syafaat Rasulullah SAW hanya akan diberikan kepada orang yang tidak menyekutukan Allah. Orang yang menyekutukan Allah maka tidak akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW. Dalilnya adalah hadis Rasulullah SAW ketika beliau mengatakan likulli Nabiin dakwatan mustajabah. Setiap nabi itu punya doa yang mustajab. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Dan setiap nabi telah menyegerakan doanya di dunia. Wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Dan aku kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyimpan doaku yang merupakan jatahku sebagai syafaat bagi umatku pada hari kiamat. Jadi beliau simpan doa beliau yang mustajab pada hari kiamat. Untuk siapa? Untuk umatnya. Syafaat bagi umatnya. Kemudian beliau mengatakan, "Fahyana ilatun insyaallah." Maka syafaat ini akan didapatkan insyaallah bagi siapa? kullaman mata min ummati la yusyriku billahi syai'an. Bagi setiap umatku yang meninggal dunia dalam keadaan dia tidak menyekutukan Allah sedikitpun. Siapa yang mengatakan ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan bahwasanya syafaat beliau itu hanya didapatkan oleh orang yang tidak menyekutukan Allah sedikitpun. Jadi modal utama untuk mendapatkan syafaat Rasul SAW adalah mentauhidkan Allah Tidak menyekutukan Allah sedikit pun Dan hadisnya sahih Diriwatkan oleh Imam Muslim Bapak ibu sekalian Perkara-perkara ini Menunjukkan kepada kita tentang Bagaimana bahaya syirik Bagi kehidupan seorang muslim Oleh karena itu Mengetahui tentang hakikat syirik Ini adalah perkara yang penting diketahui oleh seorang muslim dan muslimah. Oleh karena itu, sore hari ini kita ingin mengenal sedikit bagaimana keadaan orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah SAW. Apa yang mereka kerjakan sehingga mereka dinamakan orang-orang musyrikin dan diperangi oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, perlu Bapak Ibu sekalian mengetahui bahwasanya orang-orang musyrikin yang diperangi oleh Rasulullah SAW, mereka mengakui bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan mereka, memberikan rezeki kepada mereka, dan juga mengatur alam semesta. Orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah SAW, orang-orang Quraisy dan juga yang ada di sekitar mereka mereka mengakui bahasanya Allah yang Allah yang menciptakan mereka, memberikan rezeki kepada mereka dan juga mengatur alam semesta ini. Subhanallah. Benar Ustaz, benar. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dan dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan berfirman, "Qul may yarzuqukum minas samaa'i wal ardh?" أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul katakanlah wahai Muhammad. Katakan kepada siapa? Kepada mereka kaummu, orang Quraisy. May yarzuqukum minas sama'i wal ardh? Siapakah yang telah memberikan rezeki kepada mereka dari langit maupun dari bumi? Dari langit ini seperti hujan. Dari bumi seperti tumbuh-tumbuhan. Amma yamliku sam'a wal absar. Dan tanyakan kepada mereka siapa yang yang memiliki asam awal absar, yaitu pendengaran dan juga penglihatan yang menciptakan pendengaran dan juga penglihatan bagi kalian. Tanyakan kepada mereka وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ hayy. Dan siapa yang menghidupkan dan siapa yang mematikan? وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ amra dan siapakah yang telah mengatur urusan ini? Menggerakkan matahari, menggerakkan bulan, memutar bumi, menggerakkan angin. Siapa yang mengatur ini semua? اللَّهِ Ini niscaya mereka akan mengatakan Allah mereka tidak akan mengatakan Tuhan-Tuhan yang lain Tidak mengatakan Uzza, Hubal, Lata Tapi mereka mengatakan Allah Dan mereka tidak ragu-ragu untuk mengatakan itu Fakul Maka katakanlah Afala tatakun Kenapa kalian tidak bertakwa Kenapa kalian tidak takut kepada Allah SWT Kalau kalian meyakini bahasa Allah yang menciptakan Dan juga memberikan rezeki dan mengatur alam semesta Kenapa kalian tidak takut menunjukkan bahasanya mereka mengaku ini semua adalah yang melakukan Allah SWT. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, "Walain sa'altahum man khalaqas samawati wal ard layakulunna Allah." Seandainya engkau bertanya wahai Muhammad kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan juga bumi? Niscaya mereka mengatakan Allah. Mengatakan Allah, tidak mengatakan yang yang lain. Dan Allah mengatakan, "Walain sa'altahum" man khalaqahum la yaqulunallah dan seandainya engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan diri mereka sendiri la yaqulunallah niscaya mereka akan mengatakan Allah Subhanahu wa taala ini adalah keyakinan orang-orang musyrikin. Dari mana kita tahu? Allah sebenarnya mengabarkan di dalam Al-Quran. Bahasanya mereka meyakini yang menciptakan mereka. Yang menciptakan langit dan bumi yang memberikan rezeki kepada mereka, mengatur alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Oleh karena itu Abdul Muthalib kakeknya Rasulullah SAW ketika datang Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Dan Abraham telah mengambil 200 onta dari Abdul Muthalib ini dan saat itu Abdul Muthalib adalah pembesar Quraisy, pemimpin mereka. Maka Abdul Muttalib datang keluar dari kota Mekah dan mendatangi Abraha. Kemudian meminta kepada Abraha supaya dikembalikan 200 ontanya. Itu saja. Oleh karena itu saat itu Abraha heran-heran atau terheran. Kenapa dia hanya meminta 200 ontanya? Kenapa tidak meminta dari Abraha supaya menghentikan atau menghentikan usahanya untuk membongkar dan juga merusak Ka'bah. Apa kata Abdul Muttalib? Dan saat itu dia adalah sebagai orang musyrik. Dia mengatakan, Ana Rabbul Ibil. Wahai Abraha, aku ini adalah pemilik unta. Walil baiti Rabbun sayahmi. Dan rumah ini yaitu Ka'bah, ini memiliki Rabb memiliki Tuhan yang akan menjaganya, yang akan melindunginya. Artinya Abdul Muttalib dan dia dalam keadaan sebagai seorang musyrik berada di atas agama kesyirikan. Dia berkeyakinan bahwasanya bahwasanya Ka'bah ini memiliki Tuhan yaitu Allah Subhanahu wa taala yang akan menjaga bait ini, yang akan menjaga rumah ini yaitu rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini semua menunjukkan kepada kita bahwasanya orang-orang musyrikin yang Rasulullah SAW keluar dan muncul di antara mereka, ternyata mereka juga meyakini tentang bahwasanya Allah SWT yang telah menciptakan, memberikan rezeki dan juga mengatur alam semesta. Ini tidak bisa kita ingkari. Tidak bisa kita ingkari. Ini ada di dalam Al-Qur'an. Al dan ini lam yudakhilhum fil Islam. Keyakinan mereka bahwasanya Allah SWT menciptakan dan lain-lain ini tidak memasukkan mereka ke dalam agama Islam. Tidak, tidak memasukkan mereka ke dalam agama Islam. Buktinya apa? Buktinya Rasulullah SAW memerangi mereka. Seandainya keyakinan bahwasanya Allah yang menciptakan memberikan rezeki, mengatur alam semesta, ini mem memasukkan mereka ke dalam agama Islam, niscaya Rasulullah SAW tidak akan memerangi mereka. Tapi Rasulullah SAW memerangi mereka sampai akhir hayat beliau. Ini menunjukkan bahwasanya keyakinan ini tidak cukup untuk memasukkan seseorang ke dalam agama Allah Swt, ke dalam agama Islam, dan menunjukkan bahwasanya di sana ada sesuatu yang kurang yang tidak dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Nah ini yang perlu kita ketahui. Apa kekurangan mereka? Mereka mereka sudah mengakui ini semua, tetapi diperangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang mereka lakukan? Kita lihat apa yang mereka lakukan. Poin yang kedua, setelah kita mengetahui perkara ini, bahasanya orang-orang musyrikin juga mengakui bahasanya Allah yang menciptakan mereka adalah mengetahui apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Orang-orang musyrikin saat itu ternyata mereka menyerahkan ibadah ini selain kepada Allah, selain kepada Allah juga kepada selain Allah. Selain menyerahkan ibadah ini kepada Allah, mereka juga menyerahkan sebagian ibadah kepada selain Allah. Jadi ibadah itu mereka bagi. Kadang mereka kalau menyembelih itu menyembelih untuk Allah dan juga menyembelih untuk selain selain Allah. Dan saat itu banyak di antara mereka yang yang tersebar di kalangan kabilah-kabilah Arab mereka menyembah dan beribadah kepada orang-orang soleh menyembah dan juga beribadah kepada orang-orang soleh yang mereka wujudkan dengan patung-patung yang mereka buat. Jadi mereka membuat patung-patung dan ini adalah simbol dari orang-orang soleh yang mereka sembah. Dan saat itu tersebar di kabilah-kabilah Arab dari kabilah yang paling utara sana di Syam sampai yang ada di Yaman di selatan. Di antaranya adalah seorang yang yang e, berhala yang bernama Wad. Dan ini ada di Syam, itu di sebelah utara. Kemudian ada berhala yang bernama Suwa. Ini juga nama orang yang soleh. Yang ada di Hudel, yang terletak antara Mekah dan Madinah. Kemudian ada berhala yang namanya Yaguth dan ini letaknya di Sabak. Kemudian ada berhala yang bernama Ya'uq dan ini berada di Yaman. Kemudian juga ada berhala yang namanya Nasr dan ini ada di Himyar. Tersebar di kalangan di kalangan jazirah di, jazirah Arab. yaitu di kabilah-kabilah. Dan nama lima orang soleh ini saat itu ada di zaman Nabi SAW. Siapakah mereka ini? disebutkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abbas ini adalah sahabat Rasulullah SAW yang telah didoakan oleh Rasulullah SAW supaya dia bisa memahami dan bisa menafsirkan Al-Quran. Beliau pernah berdoa, Allahumma faqihu fid din wa allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah dia yaitu Abdullah bin Abbas terhadap agama dan ajarilah dia ta'wil yaitu tafsir ketika dia menafsirkan ayat Allah Swt di dalam surat Nuh. Allah mengatakan waqalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Mereka berkata, kaum Nabi Nuh berkata, janganlah kalian tinggalkan tuhan-tuhan kalian. Dan janganlah kalian tinggalkan Wad, Waswa' dan juga Suwa', Yaguth Ya'uq dan juga Nasr Abdullah bin Abbas mengatakan hiya asma'u rijalin salihin min qawminuh Wat Suwa Yaguth Ya'uq dan juga Nasr ini adalah nama-nama orang-orang yang soleh yang ada di zaman Nuh falamma halaka falamma halaku auhas syaitanu ila qawmihim aninsibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha amsaba Ketika orang-orang soleh yang ada di zaman Nuh ini mereka meninggal, maka syaitan mewahyukan kepada kaumnya, memberitahukan kepada kaumnya, dibisikin. Apa yang dibisikin? Supaya mereka membuat patung-patung yang ditaruh di majelis-majelis mereka, tempat-tempat duduk mereka, tempat-tempat berkumpul mereka. Patung-patung siapa? patung-patung orang-orang soleh tersebut. Wasamu habi asma'ihim dan namakanlah mereka dengan nama-nama orang-orang soleh tersebut. Oh ini adalah si Wad, ini Ya'uk ini Nasr dan seterusnya. Tujuannya apa? Supaya kalau kita sedang lemah beribadah kepada Allah, ketika kita melihat patung-patung tersebut, kita teringat bagaimana ibadahnya orang-orang soleh terse tersebut. Sehingga kita bersemangat kembali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. fa'alu wa lam tu'bad. Maka mereka mendengarkan bisikan setan ini dan saat itu belum disembah. Hanya sekedar sebagai pengingat. Hanya sekedar sebagai penyemangat mereka untuk beribadah. Hatta idza halaka ulaik. Sampai ketika generasi tersebut meninggal semua Artinya generasi yang membuat patung untuk dengan tujuan untuk mengingatkan mereka dalam beribadah ketika mereka sudah habis, sudah punah, maka setan datang dan mengatakan dulu bapak kalian, nenek moyang kalian membuat patung-patung ini untuk disembah. Yaitu menyembah kepada orang-orang soleh tersebut yang diwujudkan di dalam patung-patung. Fa'ubidat. Watanas sakal ilm dan juga di, di, dilupakan ilmu artinya ilmu sudah semakin jauh. Orang semakin jauh dari agama. Fa'ubidat maka akhirnya orang-orang soleh tersebut disembah. Mereka menyembah orang-orang soleh tersebut dan diwujudkan dalam patung-patung. Bagaimana bisa sampai kepada orang Arab? Iya. Jadi patung-patung ini sebenarnya sudah lenyap bersama banjir banjir yang menimpa kaum Nuh dan juga orang-orang kafir di zaman tersebut. Kemudian bagaimana bisa tersebar kembali? Ini ditemukan oleh seorang yang bernama Amr ibn Luhai yang dia dibisiki oleh setan tentang di mana letak patung-patung tersebut. Dan Amr ibnul Luhai ini adalah orang Arab. ia termasuk kabilah Al-Khuza'ah maka dia mengambil patung-patung tersebut Kemudian ketika musim haji datang Ketika datang orang dari Syam Datang dari Yaman Datang dari tempat-tempat yang lain Dia bagi-bagi Jadi lima patung ini dibagi-bagi di berbagai daerah Sehingga mulailah tersebar Penyembahan kepada berhala Dan Amr ibn Luhai ini dikabarkan oleh Nabi SAW Dalam sahih Bukhari disebutkan bahasanya beliau melihat Amr bin Luhai ini diseret khususnya di dalam neraka. Karena dialah yang telah mengubah agama Nabi Ibrahim. Agama Nabi Ibrahim adalah agama tauhid yang tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Akan tetapi Amr bin Luhai dialah yang telah mengubah agama ini sehingga semenjak saat itu orang-orang Arab kembali yang mereka menyembah kepada selain Allah swt Kemudian mereka berkembang mulai dari lima patung Kemudian setiap kali meninggal orang yang soleh Dibuatkan patung Kemudian disembah Sehingga ketika Rasulullah SAW membuka Mekah Saat itu ada 360 patung yang ada di sekitar Ka'bah Jadi mereka Orang-orang musyrikin demikian Mereka menyerahkan sebagian ibadah tersebut menyerahkan sebagian ibadah kepada selain Allah SWT Beribadah kepada Allah Dan juga beribadah atau menyerahkan sebagian ibadah kepada selain Allah Tujuannya apa? Apakah mereka meyakini bahasanya patung-patung tersebut ada orang-orang soleh tersebut yang menciptakan mereka? Tidak. Tadi sudah kita sebutkan, mereka kalau ditanya siapa yang menciptakan, mereka mengatakan Allah. Lalu apa tujuan mereka? Kalau mereka ditanya tujuannya, mereka mengatakan tidaklah kami berdoa kepada mereka dan juga bertawajuh menghadapkan diri kami kepada mereka kecuali untuk mendapatkan dua perkara. Jadi mereka beribadah kepada orang-orang soleh tersebut yang kita sebutkan Tujuannya bukan karena mereka meyakini bahasanya orang-orang tersebut yang mencinta, bukan. Tapi untuk mendapatkan dua perkara. Apa dua perkara tersebut? Disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran dua-duanya. Tujuan yang pertama adalah ingin kedekatan kepada Allah. Mereka, orang-orang musyrikin, ingin dekat kepada Allah SWT. Itu tujuannya. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan kita mendekatkan diri kepada orang-orang soleh tersebut. Kita ini orang jauh dari Allah SWT. Sementara orang-orang soleh tersebut, mereka sudah menghabiskan umurnya untuk beribadah kepada Allah SWT. Mereka lebih dekat kepada Allah daripada kita. Sehingga kalau kita memuji mereka, kita bersumpah dengan nama mereka, lata, Wal Uzza misalnya, demi Lata dan juga demi Uzza Ketika kita bersumpah dengan nama mereka, kemudian kita bernazar untuk mereka, kemudian kita menyembelih untuk mereka, dan ada di antara mereka demikian, menyembelih kambing atau menyembelih onta di depan patung si fulan dan fulan. Tujuannya apa? Supaya orang-orang orang-orang soleh tersebut ridho dan mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mendekatkan orang-orang yang beribadah kepada mereka tersebut kepada Allah. Ini tujuan mereka. Ingin supaya mereka ini dekat kepada Allah karena mereka merasa dirinya adalah orang yang dosa, jarang beribadah, lalai kepada Allah, banyak bermaksiat. Akhirnya mereka mendekatkan diri kepada orang-orang soleh tersebut supaya mereka mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila zulfa." Inna Allah yahkumu bainahum fima hum fihi Inna Allah la yahdi man huwa kathibun kafar Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar ayat yang ketiga yang artinya dan orang-orang yang telah mengambil tandingan-tandingan selain Allah sekutu-sekutu selain Allah Subhanahu wa taala mereka mengatakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Tidaklah kami menyembah mereka, menyerahkan sebagian ibadah kepada mereka, illa kecuali supaya mereka liyuqarribuna ilallahi zulfa. Supaya mereka mendekatkan diri kami kepada Allah. Zulfa dengan sebenar-benar kedekatan. Subhanallah. Tujuannya baik tujuannya baik yaitu ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala tapi dengan cara seperti ini yaitu dengan mendekatkan diri bertakarrub berkorban untuk orang-orang soleh tersebut bernadar untuk mereka bersumpah dengan nama mereka supaya mereka mendekatkan diri mereka kepada Allah dan ini Allah Subhanahu wa taala yang mengabarkan dan ini yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin saat itu apa kata Allah innallaha yahkumu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fi yaftalifun. Sungguhnya Allah yang akan menghukumi mereka. Benar enggak apa yang mereka katakan ini? Kapan pada hari kiamat? Di dalam apa yang mereka perselisihkan. Benarkah apa yang dikatakan oleh orang-orang musyrikin ini? Bahasanya orang-orang orang-orang soleh tersebut akan mendekatkan diri mereka kepada Allah. Ini akan Allah putuskan nanti pada hari kiamat. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Sungguhnya Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada siapa? Kepada orang yang kadhib, orang yang dusta dan orang yang kafar, orang yang kufur kepada Allah. Ini menunjukkan bahasanya apa yang dikatakan oleh mereka, orang-orang musyrikin, ini adalah sebuah kedustaan. Makanya Allah mengatakan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang dusta. Artinya ucapan mereka, bahasanya mereka beribadah atau menyerahkan ibadah kepada orang-orang soleh tersebut supaya mereka bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah, ini adalah ucapan yang dusta. Dan ini adalah ucapan kafar. Ini adalah ucapan orang yang kafir. Dan beda antara kafar dengan kafir. Kafir ini adalah orang yang kufur kepada Allah. Kalau kafar berarti ini sangat kufur. Sangat kufur. Menunjukkan bahasanya ucapan mereka ini dan amalan mereka ini adalah perbuatan yang kufur yang bisa mengeluarkan seseorang dari keislaman. Ini adalah yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Mereka ingin dekat kepada Allah, tujuannya baik akan tetapi caranya yang salah. Caranya yang salah. Bagaimana cara yang benar? Rasulullah SAW sudah membawa syariat dan mengajarkan kepada kita bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang beda dengan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal saleh. Dengan amal saleh, Baik amal saleh tersebut yang wajib maupun amal saleh yang sunnah yang dianjurkan. Dalilnya adalah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Bahasanya Allah Subhanahu wa taala berkata, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu 'alayh dan tidaklah hambaku bertakarub kepadaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada sesuatu yang aku wajibkan atasnya menunjukkan bahwasanya di antara cara bertakarub kepada Allah adalah melaksanakan perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah dan ini yang paling dicintai oleh Allah. Tidaklah hambaku bertakar kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai, yang lebih afdal daripada sesuatu yang telah Allah wajibkan. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan senantiasa hambaku bertakarub aku mendekatkan diri kepada aku dengan melaksanakan amalan-amalan yang nawafil yang disunahkan, yang dianjurkan hatta uhibbah sampai aku mencintainya. Menunjukkan bahasanya kalau kita memperbanyak amal-amal yang nafilah yang dianjurkan dan kita senantiasa melaksanakannya maka Allah Swt akan mencintai kita. Dan kalau sudah Allah cintai, wala in sa'alani la'utiyanna. Dan apabila dia meminta kepadaku maka aku akan berikan wala in ista'adzani dan apabila dia memohon perlindungan kepadaku dari sesuatu maka aku akan lindungi apabila apa apabila sudah dekat kepada Allah dengan amal soleh kemudian dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia minta akan diberi dan kalau meminta perlindungan maka akan dilindungi ini caranya kita untuk bertaqarrub kepada Allah bukan dengan cara orang-orang musyrikin ingin dekat kepada Allah dengan cara apa menyerahkan sebagian ibadah kepada selain Allah meskipun itu kepada orang-orang yang saleh. Kemudian tujuan mereka untuk beribadah, tujuan mereka beribadah kepada orang-orang soleh tersebut. Yang kedua adalah mereka ingin mendapat, mendapatkan syafaat dari orang-orang soleh tersebut. Ingin mendapatkan apa? Ingin mendapatkan syafaat dari orang-orang soleh tersebut. Ini tujuan mereka. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ya'buduna min dunillah ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah." Qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Dalam surat Yunus Allah mengatakan, "Wa ya'buduna min dunillah" dan mereka menyembah kepada selain Allah. Itu orang-orang musyrikin. Mala yadurruhum wa la yanfa'uhum. Di mana sesuatu tersebut tidak bisa memberikan mudarat kepada mereka dan juga tidak bisa memberikan manfaat. Wa yaqulun, kemudian mereka mengatakan, haula'i syufa'auna indallah. Mereka ini yang kita sembah ini adalah syufa'auna indallah mereka lah yang akan memberikan syafaat-syafaat kepada kami di sisi Allah. Ini ucapan siapa? Bukan ucapan orang Islam, ini ucapan orang musyrikin. Mereka mengatakan haula'i syafa'una indallah. Mereka lah yang akan memberikan syafaat-syafaat kepada kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Maksud yang baik. Tapi benarkah ucapan mereka ini? Allah mengatakan, "Qul atunabbi'unallah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard. Katakanlah kepada mereka wahai Muhammad, apakah kalian wahai orang-orang musyrikin mau mengabarkan kepada Allah sesuatu yang tidak Allah ketahui? Fis samawati wala fil ard. Tidak di langit dan juga tidak di bumi. Apakah kalian mengabarkan kepada Allah sesuatu yang tidak Allah kabarkan? Dari mana kalian tahu bahwasanya orang-orang tersebut akan memberikan syafaat kepada kalian pada hari kiamat. Mereka mengatakan haula'i syafa'una indallah. Mereka lah yang akan memberikan syafaat-syafaat kepada kami di sisi Allah. Dari mana ucapan ini? Qul Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard subhanahu wa ta'ala amma yusyriku. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa-apa yang mereka sekutukan. Allah mengatakan amma yusyrikun, dari apa yang mereka sekutukan menunjukkan bahwasanya perbuatan mereka ini adalah termasuk perbuatan syirik. Yaitu mereka beribadah kepada selain Allah, menyerahkan sebagian ibadah kepada selain Allah kepada orang-orang soleh tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan syafaat mereka. Mereka bersumpah, bernadar, menyembelih di depan patung-patung mereka, berdoa kepada mereka, ya fulan, Isfa'ni indallah Berikanlah aku syafaat di sisi Allah Padahal mereka sudah meninggal Ingin mendapatkan syafaat dengan cara seperti ini Maka Allah mengatakan Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa-apa yang mereka sekutukan Menunjukkan bahwa ini, ini adalah termasuk cara yang Termasuk syirik Maksud benar Tetapi caranya yang salah Bagaimana cara Islam? Untuk mendapatkan syafaat tersebut Caranya adalah Kita meminta syafaat tersebut Bukan kepada orang-orang soleh tersebut Akan tetapi meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Memintanya kepada Allah Bukan kepada orang-orang tersebut Kepada orang-orang soleh tersebut Karena apa? Karena syafaat ini adalah milik Allah SWT Oleh karena itu kita memintanya kepada zat yang memiliki. Kita memintanya kepada zat yang yang memiliki. Dalilnya apa Ustaz? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Amit takhadhu min dunillahi syufa'a." Qul awalau kanu la yamlikuna wa la yaqilun. Apakah mereka telah menjadikan selain Allah sebagai pemberi syafaat? Kul awalau kanu la yamlikuna syai'a wa la ya'kilun. Katakanlah wahai Muhammad, apakah mereka tetap menjadikan mereka sebagai pemberi syafaat meskipun mereka tidak memiliki sesuatu apapun? Wa la ya'kilun dan mereka tidak berakal, artinya tidak mengetahui apa yang mereka ucapkan, tidak mengetahui tentang apa yang diucapkan oleh orang-orang yang menyembah mereka. Ya Allah bertanya, Allah Allah menyuruh kepada Rasulullah SAW untuk bertanya kepada mereka apakah mereka orang-orang musyrikin menjadikan orang-orang soleh sebagai pemberikan pemberi syafaat sedangkan apa orang-orang soleh tersebut la yamlikuna syai'a tidak memiliki apapun wala yaqilun dan mereka tidak mendengar apa yang diucapkan oleh manusia mereka sudah meninggal di alam yang yang lain kemudian Allah mengatakan kullillahi syafa'atu jami'ah katakanlah bahasa syafaat itu adalah milik Allah semuanya. Lillah, milik Allah semuanya. Lahu mulku samawati wal ard, thumma ilaihi turja'un. Baginya lah kerajaan langit dan bumi, thumma ilaihi turja'un dan kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Jadi Allah mengatakan, katakanlah bahasa syafaat itu adalah milik Allah. Artinya kalau milik Allah, kita memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? kita mengatakan ya Allah aku meminta kepadamu syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah aku meminta kepadamu syafaatnya para malaikat atau misalnya Allahumma syafi' fiyya nabiyyak ya Allah izinkanlah kepada Rasulullah SAW untuk memberikan syafaat kepadaku kita meminta kepada Allah kita berbicara kepada Allah SWT meminta kepadanya syafaat Bukan kita mengatakan kepada Rasul, Ya Rasulullah isfa'ni. Ya Rasulullah, berikanlah syafaat kepada kebukan Kalau demikian berarti kita sudah berdoa kepada selain Allah SWT. Dan Rasulullah SAW bersabda, Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Artinya kalau ibadah, apabila doa itu diserahkan kepada selain Allah, maka terjerumuslah seseorang ke dalam kesyirikan. Ketika dia mengatakan Ya Rasulullah isfa'ni indallah Justru malah dia berbuat sesuatu Yang mencegah dia untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW Ketika orang mengatakan Ya Rasulullah isfa'ni berilah syafaat kepadaku Di sisi Allah Maka dia sudah mengucapkan kalimat Yang akan mencegah dia untuk mendapatkan syafaat beli, beliau Karena tadi disebutkan di awal bahwasanya syarat untuk mendapatkan syafaat Rasulullah SAW adalah tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Jadi caranya seperti ini. Cara mencari syafaat, cara mendapatkan syafaat adalah meminta syafaat tersebut dari Allah Subhanahu wa Kemudian mungkin ada di antara kita yang mengatakan bahwasanya kita ini adalah orang-orang yang banyak dosa. atau mengatakan bahwasanya kita di dunia ketika kita ingin bertemu dengan seorang presiden atau seorang raja maka tidak mungkin kita datang langsung ke sana kita harus bertemu dengan ajudannya atau dengan petugas yang lain supaya kita bisa bertemu dengan beliau atau menyampaikan apa yang kita inginkan Kemudian mereka mengkiaskan hal ini dengan Allah SWT Demikian pula kalau kita ingin Meminta kepada Allah Maka kita harus ada perantara antara kita dengan Allah SWT Bapak ibu sekalian Ini adalah sebuah kerancuan Tidak boleh seorang muslim mengkiaskan, menyamakan antara Allah SWT dengan makhluknya. Dan ini harus kita pahami. Tidak boleh seorang muslim menyamakan Allah dengan makhluknya. Lain antara Allah SWT dengan presiden. Allah SWT adalah khalik yang maha pencipta, presiden makhluk. Allah SWT maha mampu, sedangkan seorang presiden maha atau dia lemah. Allah Subhanahu wa taala Al-Ghani, Maha Kaya, sedangkan seorang presiden adalah fakir dan butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk? Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha melihat. Sedangkan seorang presiden pendengaran, penglihatannya, kemampuannya ini terbatas. Allah SWT mengatakan Laisa kamithlihi syai' Wahuwa sami'ul basir Tidak ada yang serupa dengan Allah sedikitpun Wahuwa sami'ul basir Dan dialah Allah yang maha mendengar Lagi maha melihat Dia maha mendengar Seandainya kita semua Berdoa kepada Allah dalam satu waktu Dengan bahasa yang berbeda Dengan hajat yang berbeda-beda Maka Allah akan mendengar itu semua lain dengan seorang presiden. Satu persatu harus menghadap. Tidak mungkin dia berbicara dengan lima orang sekaligus. Dan urusan dia banyak. Dari Sabang sampai Merauke, dari utara sampai selatan. Itu dia yang urus. Sehingga tidak mungkin dia satu persatu mau menerima tamu-tamu tersebut. Harus ada pembantunya, harus ada perantaranya. Lewat menteri-menteri. Ini kemampuan presiden demikian. Tapi Allah SWT Allah Al-Qadir, Allah Maha Mampu, Maha Mendengar, Maha Melihat. Oleh karena itu Allah SWT menyuruh kita untuk berdoa langsung kepada Allah. Wa Rabbu rabbukum astajibulakum. Dan berkata Tuhanmu, Odauni astajibulakum. Berdoalah kalian kepadaku maka aku akan mengabulkan. Kemudian mungkin ada yang mengatakan ya Ustaz kita ini banyak dosanya. Sementara orang-orang yang soleh tersebut mereka sudah dekat kepada Allah. Kita menjadikan mereka sebagai perantara. Justru kalau kita banyak berdosanya, seharusnya kita langsung menuju kepada Allah SWT. Dan kalau kita masih berharap dan berdoa kepada Allah dan dengan dosa yang kita miliki, maka justru ini adalah sebab kita diampuni oleh Allah Swt. wa dengarkan sabda Nabi SAW ketika beliau mengatakan atau menyampaikan hadis kutsi ucapan Allah SWT ya ben adam innaka ma da'autani wa rajautani ala makana minka Wala ubali Allah berfirman dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi Allah mengatakan wahai anak Adam selama engkau masih berdoa kepadaku masih meminta kepadaku warojautani. dan selama engkau masih berharap kepadaku ghafartulak maka aku akan mengampuni selama kapan selama kita masih mau berdoa kepada Allah dan masih berharap kepada kepada Allah maka aku akan mengampunimu ala makana minka wala ubali dan e, dengan dosa yang engkau bawa begitu banyaknya bagaimanapun banyaknya wala ubali dan aku tidak akan peduli kata Allah. Aku tidak peduli tentang besarnya banyaknya dosa yang engkau bawa. Selama engkau masih mau berdoa kepadaku, mengharap kepadaku, tulak maka aku akan mengampuni dirimu. Subhanallah. Jadi justru kalau kita berdoa langsung kepada Allah dan mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharap rahmatnya, mengharap ampunannya, justru menjadi sebab kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Jadi ini dengan demikian kita tahu kenapa orang-orang musyrikin mereka menyembah dan juga beribadah kepada berhala-berhala tersebut, menyerahkan sebagian ibadah kepada orang-orang soleh tersebut. Mereka ingin mencari kedekatan kepada Allah dan juga ingin mendapatkan syafaat mereka. Kemudian poin yang selanjutnya Perlu kita ketahui Bapak Ibu sekalian bahwasanya Rasulullah SAW ketika beliau diutus maka di sekitar beliau ini orang-orang musyrikin ini bermacam-macam. Jadi mereka bukan satu macam saja. Ada di antara mereka yang menyembah orang-orang soleh yang tadi kita sebutkan. Dan ada di antara mereka yang menyembah para nabi. Ada di antara mereka yang menyembah para malaikat. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan, "Wa la ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba." Dan para rasul tidak mungkin menyuruh umatnya untuk menjadikan malaikat dan juga nabi sebagai tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu orang-orang Nasrani ini menjadikan Nabi Isa alaihissalam sebagai Tuhan dan diperangi oleh Rasulullah SAW. Dan ada di antara mereka yang menyembah matahari dan bulan. Allah mengatakan wa min ayatihi al lailu wan nahar wasyamsu wal qamar. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dan di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala adalah matahari dan juga bulan. Kemudian siang dan juga malam. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Janganlah kalian bersujud kepada matahari dan juga bulan. Allah melarang untuk bersujud kepada matahari dan juga bulan. Menunjukkan bahwasanya di sana di zaman Rasulullah SAW itu ada sebagian kabilah, sebagian orang yang menyembah kepada matahari. Oleh karena itu tersebar di kalangan orang Arab saat itu nama Abdu Syams. Ini adalah nama, itu namanya artinya adalah hamba dari matahari. Kemudian mereka ada yang di antara mereka yang menyembah bulan, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah batu. Jadi mereka bukan satu macam saja. Mereka adalah orang-orang musyrikin bermacam-macam dan semuanya diperangi oleh Rasulullah SAW. Dan beliau SAW tidak membedakan apakah orang ini menyembah orang soleh, menyembah nabi, atau menyembah malaikat, atau menyembah batu dan juga pohon Beliau tidak membedakan. Semuanya beliau sallallahu alaihi wasallam perangi. Allah mengatakan wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna dinu kulluhu lillah. Dan perangilah mereka hatta la takuna fitnah supaya sampai sampai tidak terjadi fitnah. Fitnah di sini maksudnya adalah kesyirikan. Perangilah mereka sampai tidak ada kesyirikan di permukaan bumi. Wa yakuna dinu kulluhu lillah sehingga agama ini semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini selama mereka masih menyembah kepada selain Allah, entah itu kepada nabi, kepada malaikat, atau kepada yang lain yang, yang jelas mereka menyembah kepada selain Allah maka diperangi tidak dibedakan tentang apa yang mereka sem sembah kemudian yang selanjutnya yang terakhir bahwasanya orang-orang musyrikin dulu orang-orang Quraisy dan juga yang lain yang ada di sekitar mereka ketika mereka dalam keadaan susah mereka tidak menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan susah seperti ketika mereka berada di tengah lautan eh, sebelumnya saya ingatkan yang memiliki pertanyaan silahkan ditulis pakai kertasnya coba dikasihkan. Ketika mereka berada di lautan misalnya, dalam keadaan ombak yang begitu besar, dalam keadaan gelap, tidak mungkin mereka minta tolong kepada seorang makhluk pun. Dalam keadaan seperti itu mereka hanya berdoa kepada Allah. Allah menceritakan hal ini dalam Al-Quran di beberapa tempat. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala, idza rakibu fil fulk da'awullaha mukhlishina lahuddin." falamma najjahum ilal bar idahum yusyrikun. Dan apabila mereka mengendarai kapal dan datang ombak yang besar, da'awullaha mukhlishina lahuddin. Mereka meminta kepada Allah dalam keadaan mengikhlaskan ibadah ini hanya kepada Allah. Tidak mereka lupa dengan berhala-berhala tersebut. Lupa dengan Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr. Lupa dengan Lata, Uzza, Hubal dengan manat. Mereka lupa dengan itu semua. Hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Falamma najjahum ilal bar idahum yusyrikun. Ketika mereka sudah sampai ke daratan, masa Allah sudah selamat, tiba-tiba mereka berbuat syirik kembali. Kembali menyembah kepada si fulan, si fulan, si fulan. Ini adalah keadaan orang-orang musyrikin saat itu. Terkadang mereka mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah ketika dalam keadaan susah. Dan di zaman sekarang yang sangat kita sayangkan, keadaan orang-orang musyrikin di zaman sekarang lebih parah daripada zaman dulu. Karena di zaman sekarang mereka meminta kepada selain Allah dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang. Bapak Ibu sekalian, yang bisa kita simpulkan dari kajian kita kali ini bahwasanya di antara akidah orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah SAW bahasanya mereka meyakini bahasanya Allah yang menciptakan mereka memberikan rezeki dan juga mengatur alam semesta ini dan ini tidak cukup untuk memasukkan mereka ke dalam agama Islam kemudian di antara yang hal yang bisa kita simpulkan di antara yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin bahwasanya mereka beribadah kepada selain Allah kepada orang-orang yang soleh Menyerahkan sebagian ibadah kepada mereka dengan berdoa Bernadar Menyembelih Dengan tujuan untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Dan ini adalah sesuatu yang salah Dan cara mendekatkan diri kepada Allah bukan dengan cara demikian Tapi dengan beramal soleh Dan di antara tujuan mereka Dalam menyerahkan sebagian ibadah kepada selain Allah kepada orang-orang soleh tersebut adalah ingin mendapatkan syafaat dan ini juga cara yang tidak benar cara yang benar menurut agama Islam adalah seseorang berdoa meminta kepada Allah syafaat dengan mengatakan ya Allah aku meminta syafaatnya Rasulullah SAW atau yang semaknanya kemudian di antara kesimpulan yang bisa kita ambil bahwasanya orang-orang musyrikin yang diperangi oleh Rasulullah SAW mereka bermacam-macam. Jadi bukan hanya penyembah berhala saja. Ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah nabi dan juga malaikat, dan ada yang menyembah para orang-orang soleh. Dan semuanya diperangi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak membedakan antara satu dengan yang lain. Selama mereka masih menyerahkan ibadah kepada selain Allah, maka akan diperangi oleh beliau. Di antara, kesimpulan yang bisa kita ambil bahwasanya orang-orang musyrikin apabila mereka tertimpa musibah, tertimpa kesusahan, maka mereka berdoa kepada Allah semata dan melupakan tandingan-tandingan sekutu-sekutu selain Allah Subhanahu Tapi ketika mereka dalam keadaan senang, dalam keadaan luang, maka mereka kembali menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa menyelesaikan materi ini, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Seandainya ada kebenaran maka datangnya dari Allah SWT semata Dan seandainya ada kesalahan maka datangnya dari saya pribadi dan juga dari setan Dan saya memohon ampun kepada Allah SWT Saat ini bahkan ulama sendiri yang menyebarkan kesyirikan Seperti yang telah dijelaskan Bagaimana cara memberitahukan dengan cara yang benar Ya tentunya kita memulai dengan menuntut ilmu dulu Dan yang namanya dakwah Mengajak orang lain kepada kebenaran Itu harus didasari dengan ilmu Sebelum kita berdakwah dan mengajak kepada orang Kepada kebenaran Maka kita harus mengenal kebenaran tersebut Tidak boleh seseorang Berdakwah di atas kejahilan Allah SWT berfirman Qul hadihi sabili ad'u ilallahi ala basirah ana wa man ittaba'ani kata Allah SWT katakanlah hadihi sabili ini adalah jalanku ad'u ilallah ala basirah aku berdakwah kepada Allah di atas ilmu di atas basirah ana wa man ittaba'ani aku dan juga orang-orang yang mengikuti aku jadi Rasulullah SAW dan juga umat beliau yang mengikuti beliau hendaklah berdakwah dengan didasari dengan ilmu mengilmui apa yang akan kita dakwahkan dan juga mengilmui bagaimana cara mendakwahkan kebenaran tersebut. Ini entah itu kita mau berdakwah kepada para orang awam atau orang ataupun orang yang berpendidikan, maka semuanya harus diawali dengan ilmu. Mereka menganggap kita orang dungu dan berdosa Melawan ulama jika kita menanggapi hal-hal yang syirik yang namanya dakwah jelas harus ada tantangan. Harus ada tantangan dan juga rintangan dan kewajiban kita di dalam beramar ma'ruf nahi mungkar adalah bersabar atas apa-apa yang akan kita dapatkan. Ya eh, Allah taala menceritakan tentang nasihat Luqman kepada anaknya, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Wahai anakku, hendaklah engkau beramar ma'ruf menyeru kepada kebenaran, wanha 'anil munkar dan cegahlah kemungkaran. Wasbir 'ala ma asabak danlah engkau bersabar atas apa yang menimpamu. Menunjukkan bahwasanya orang yang mau beramar ma'ruf nahi mungkar ini harus siap untuk menghadapi cobaan, menghadapi rintangan. Dan itu yang dilakukan oleh para nabi dan dan juga para rasul. Mereka berdakwah siang dan malam ya dikatakan safih yang ada di, ada di antara umat Nabi yang mengatakan kepada nabinya safih yaitu orang yang dungu. Bahkan orang-orang Quraisy mengatakan kepada Rasulullah SAW bahasanya beliau adalah seorang yang majnun, orang yang gila, bukan hanya orang yang dungu, orang yang bodoh bukan, bahkan dikatakan orang yang gila. Tukang syair, tukang sihir. Ini adalah lakop-lakop yang biasa yang dilontarkan oleh orang-orang yang tidak menerima dakwah. Dan kewajiban kita adalah bersabar sebagaimana para nabi dan rasul dulu bersabar. Biarkan mereka mengatakan kita dungu, mengatakan kita majnun, orang gila, mengatakan kita tukang sihir dan lain-lain silahkan. Dan kita bersabar, bersabar karena Allah swt. Bersabar untuk Allah swt. dan ini tidak akan disia-siakan oleh Allah swt. kesabaran tersebut dan dia akan mendapatkan pahalanya pada hari kiamat. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya orang-orang yang bersabar akan mendapatkan pahalanya secara sempurna pada hari kiamat. Jadi kita susah dan kita diejek itu kan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala kita sampaikan ya dengan cara yang baik, dengan cara yang dibenarkan, dengan di atas ilmu dan setelah itu kita bersabar atas apa yang akan menimpa kita. Apakah makna dari tawasul? Bolehkah kita bertawasul? Ya, tawasul artinya kita menjadikan perantara. Bagaimana supaya doa kita ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah makna dari tawasul. Dan tawasul ini ada dua macam. Ada tawasul yang diperbolehkan dan disebutkan cara-caranya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran Ada tiga cara Yang pertama adalah bertawasul kepada Allah Berdoa kepada Allah Bertawasul dengan Asma'ul Husna Dengan nama-nama Allah yang mulia Allah SWT mengatakan Walillahil asma'ul husna Fada'uhu biha Allah SWT memiliki asma'ul husna Fada'uhu biha Maka hendaklah kalian berdoa kepada Allah Dengan nama-nama tersebut Ini namanya bertawasul kepada Allah dengan nama-nama Allah. Contohnya bagaimana? Kita kesusahan dalam masalah rezeki. Kemudian kita ingat bahwasanya Allah SWT memiliki nama Ar-Razzaq yang maha memberikan rezeki. Ini adalah nama Allah. Yang artinya bahwasanya Allah yang memberikan rezeki kepada makhluknya yang jumlahnya enggak terkira ini. Kalau kita hitung ikan itu enggak terkira, enggak, nggak mungkin kita hitung. Itu setiap hari Allah berikan makanan, bukan kita yang beri makan dan semuanya kenyang, semuanya hidup. Allah Ar-Razzaq, Allah yang Maha memberikan rezeki. Kita mengingat Allah, mengingat bahasanya Allah memiliki nama Ar-Razzaq. Kemudian kita berdoa, ya Allah, ya Razak razzaq urzukni. Ya Allah, yang maha, yang maha memberikan rezeki, berikanlah rezeki kepada diriku. Kita menyebutkan nama Allah Ar-Razzaq dengan harapan Allah mengabulkan doa kita. Ketika kita berdosa, kita ingat nama Allah Al-Ghafur. Kemudian kita mengatakan ya Ghafur, ighfirli. Wahidat yang Maha Pengampun, ampunilah saya. Kita puji Allah dengan nama ini. Dan Allah menyuruh, Fada'uhu biha, indahlah kalian berdoa kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Kita ingin dirahmati, ingin disayangi oleh Allah. Kita katakan ya Rahman, irhamni, Wahidat yang Maha Penyayang, sayangilah aku. Yang pertama kita bertawasul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang disebutkan di dalam Al-Qur'an adalah bertawasul dengan amal soleh. Kita berdoa kepada Allah dengan menyebutkan amal soleh yang kita anggap itu paling ikhlas dan paling sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Contohnya adalah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis ada tiga orang soleh yang mereka terperangkap di dalam gua. Kemudian Eh, tertutup oleh batu yang besar. Kemudian masing-masing berdoa.